Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Malik rahimahullah taala fasl. Fa amma maqamatul anbiya wa salihin. Maka maqam para nabi dan saleh dan orang-orang saleh. Apa yang dimaksud maqam? Waya amkinah yaitu tempat-tempat yang mereka pernah berdiri di sana atau akomu mereka pernah tinggal di sana atau tempat yang mereka pernah beribadah pada Allah di sana tempat-tempat semacam ini disebut makomatul ambia wasalihin satu tempat yang di sana seorang nabi atau orang soleh pernah berdiri atau singgah atau tinggal atau cuma beribadah sholat dan lain-lain. Akan tapi mereka tidak menjadikannya sebagai masjid. Maka mengunjungi tempat-tempat ini, fala dibalagoni, maka ilmu yang telah sampai kepadaku tentang ini ada dua pendapat ulama yang terkenal apa hukum menziarahi makomatul anbiya solehin namun tempat tersebut tidak dijadikan masjid syaratnya satu pendapat yang terkenal yang pertama melarang hal tersebut dan memakruhkannya karena tidak ada anjuran untuk bersengaja pergi ke suatu tempat dan ibadah untuk beribadah kecuali jika niatnya tersebut niat yang untuk beribadah tersebut mimma ja'a syarak terdapat dalil dari syariat yang membenarkannya Semisal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersengaja pergi ke sana untuk beribadah. Contohnya adalah bersengaja sholat di belakang makom Ibrahim maka yang itu kan batu tempat Nabi Ibrahim berdiri Bagaimana Nabi ya sering sholat Indah istawana Apa itu istawana Lihat footnote <clears throat> Ya syariah Yaitu eh, tiang jadi kalau ada yang mengatakan ada satu tiang yang berada di tengah-tengah Raudhah Raudhah itu antara rumah Aisyah sampai mimbar Nabi itu disebut Raudhah di tengah-tengah Raudhah ada tiang nanti yang itu <coughs> dimaksudkan dengan astawana Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersengaja pergi ke masjid untuk sholat dan bersengaja untuk mengambil sop yang pertama dan semacam itu. Pendapat yang kedua mengatakan mengunjungi tempat-tempat tadi hukumnya tidaklah mengapa jika aliasir cuma sedikit. Bagaimana dinukil dari Ibnu Umar kalau Ibnu Umar ya tahara ya, sering ya. mencari-cari atau sering mencari-cari dan mawadi bersengaja untuk pergi ke beberapa tempat yang pernah dilewati oleh Nabi. Hmm. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya adalah ittifakon kebetulan, lakos dan tidak sengaja. Berkata Sanadi al Khawatimi, aku bertanya pada Imam Ahmad Abu Abdullah tentang seseorang ya'ti hadil masyahid yang mendatangi tempat-tempat ini <coughs> yaitu makomat tadi mungkin dan pergi ke sana para dalika apakah engkau menyetujuinya Imam Ahmad mengatakan ada jika yang dia kerjakan sebagaimana hadisnya Ibnu Maktum di mana Ibnu Maktum itu meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumahnya sehingga bagian rumah yang Nabi gunakan untuk sholat itu akan dijadikan sebagai musola. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar itu tetap, tetap mencari-cari tempat-tempat yang dilewati oleh Nabi dan bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu tidak mengapa. Maka tidaklah mengapa seorang itu mendatangi al-masyahid tempat-tempat semacam ini akan tetapi manusia telah berlebihan dalam hal ini jidan ya berlebihan sekali wa absan fihi dan manusia telah sudah tidak lagi yasir namun sudah kebanyakan maka pendapatnya Imam Ahmad boleh kalau sedikit ya artinya jarang-jarang tidak setiap saat tidak sering-sering dalilnya ada dua dalil Imam Ahmad pertama perbuatan Ibnu Umar kemudian yang kedua adalah perbuatan Ibnu Umar Maksum dia minta pada Nabi supaya e, sholat di rumahnya maka bagian sholat yang Nabi pilih Nabi bagian bagian ruangan eh, rumah yang Nabi gunakan untuk sholat itu nanti akan dijadikan sebagai musola. Gitu kan maka ini sholat di tempat Nabi pernah sholat jadi ya, musolanya Ibnu Maktumnya berarti nah, sholat di tempat yang Nabi gunakan untuk sholat Kata demikian pula Nakola anhu menukil anhu dari Imam Ahmad Ahmad bin Al-Qasim Sebenarnya Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang mendatangi tempat-tempat ini yang ada di kota Madinah dan yang lainnya dia pergi menuju tempat-tempat ini. Maka kata Imam Ahmad, jika dia pergi nya sebagaimana hadis Ibnu Umar Maktum yaitu meminta pada Nabi untuk mendatangi Nabi, datang ke tempat Nabi, eh, mendatangi rumahnya kemudian sholat di salah satu rumahnya <coughs> sehingga salah satu bagian rumah itu bisa dijadikan masjid dan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar di mana Ibnu Umar dia tetap mencari-cari menelusuri tempat-tempat perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta sampai-sampai ru'ya oh ada orang yang melihat atau di, ada dilihat itu maksudnya ada orang yang melihat Maksudnya Ibnu Umar menumpahkan air, menuangkan air dan eh, menuangkan fimodin di satu tempat ma'an air. Lalu Ibnu Umar ditanya tentang hal tersebut kenapa demikian? Kata Ibnu Umar melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuangkan air di sini. Kalau kata Imam Ahmad, ama ala hada jika bentuknya prakteknya adalah semacam ini maka tidak mengapa. Kal atau Imam Ahmad mengatakan <coughs> warahasafihi ada keringanan di sini dan Imam Ahmad mengatakan atau kal e, eh, yang mengatakan itu adalah Ahmad bin Al Qasim kalau Ahmad bin Al-Qasim mengatakan Wakrahul Safihi Imam Ahmad Membolehkan hal ini Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan Walakin akan tapi afratan nasujidan Manusia telah terlalu berlebih-lebihan Wa aksaru fi hadal makna Dan terlalu kebanyakan Terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ini Kemudian Imam Ahmad menciptakan kubur Husain dan apa yang dilakukan oleh manusia di dekat kubur Husain. dua riwayat dari Imam Ahmad tadi nublan Imam uh, nublan dari Imam Ahmad oleh Ahmad bin Al Qasim dan sebelumnya keduanya dinyatakan oleh Al Khalal dalam Kitab Al Adab. Maka di sini Abu Abdullah ibn Imam Ahmad Fasalah memberikan rincian tentang hukum mendatangi masyahid tempat-tempat yang orang soleh. Yang dimaksud masyahid di sini adalah yal amkinah tempat-tempat yang di sana ada jejak para nabi dan orang soleh. Namun min khair, namun tidak ada masjid di sana. Semacam beberapa tempat di kota Madinah. Maka Imam Ahmad membedakan antara yang sedikit, jarang-jarang. Yang dimaksud sedikit adalah tidak dijadikan sebagai id. Maka ini boleh. Sedangkan kalau banyak, yang maksud banyak adalah dijadikan oleh manusia sebagai id, maka ini tidak boleh. dan nah, nampaknya dari dua pendapat masalah ini Syekhul Islam lebih cenderung pada pendapatnya Imam Ahmad wahad tafsil jama'afi dan merinci semacam ini maka bisa mengumpulkan memadukan berbagai asar dan perkataan para sahabat kata Syekhul Islam pendapat Imam Ahmad yang merinci semacam ini ini mengkompromikan semua riwayat dan asar yang ada. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Musa bin Uqbah. Kalau dia mengatakan, itu Salim bin Abdullah, aku melihat Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya ibu Umar. Ya tahara amakin minna tarik, ngepas-ngepasi beberapa tempat di jalan. Nah, ngepas-ngepaskan untuk berhenti di tempat-tempat beberapa tempat di jalan. Bisa lifiha yang untuk sholat di sana. Kenapa Salim bin Abdullah dia tabiin berbuat semacam ini? di Hadis maka dia bercerita bahasa bapaknya yaitu Umar sholat di sana. Karena dasarnya bapaknya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat-tempat tertentu. Kalau Musa Musa bin Ubah mengatakan dan Nafik pun bercerita padaku bahasanya Ibnu Umar Misalnya sholat di tempat-tempat itu Maka riwayat ini terus bagaimana hukum boleh yang diberikan oleh Imam Ahmad. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya. Inilah yang diperhatikan oleh Ibnu Umar dan disetujui oleh anaknya anaknya juga seorang fakih Salim bin Abdullah min Fukoha Madinah di masa silam ada tujuh Fukoha Madinah salah satunya Salim <coughs> Adapun riwayat yang melarang mendatangi masyahid tempat-tempat yang ada jejak para nabi dan orang soleh dikatakan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari Umar Radul anhu qal kharajna ma'ahu dari Ma bin Suwaid dari Umar qal Ma'rur mengatakan kami pergi bersama Umar dalam rangka berhaji yang tidak dilaksanakan Fakor abina fil fajri Maka pada saat sholat subuh Umar membaca di rakaat pertama Al-Fil, di rakaat kedua Quraisy. Dan Quraisy bisa niat di rakaat yang kedua. Itu sangat singkat kan? Al-Fil sama Quraisy. Hal ini menunjukkan ya, kenapa? Karena ini keadaan safar keadaan safa masuk safa orang berpanjang-panjang capek dan sebagainya tentu tidak pada tempatnya Falamma roja'a maka ketika Umar pulang dari haji dia lihat banyak orang ibtadaru bersegera menuju satu masjid. Maka Umar mengatakan, "Mah, ada kenapa orang ramai-ramai pada ke masjid itu?" Orang-orang ya, yang ditanya mengatakan pada masjid yang Nabi pernah sholat di sana. Artinya Nabi pernah sholat di sana, kemudian dibangunlah masjid di situ. Maka Umar mengatakan, "Hakana nikala binasa ahli kitab sebelum kalian." Mereka menjadikan jejak para nabi bayaan sebagai tempat ibadah, tempat ibadah Yahudi Now mana Man aradat lahu minkum fi Yang benar. Man aradat siapa yang menjumpai waktu salat di antara kalian di tempat ini, silahkan salat. Memalam ta'arid lahu as-salatu falyamdi. Dan siapa yang tidak menjumpai waktu sholat maka tidaklah dia terus meneruskan perjalanannya. lihat catatan kaki aku tidak menemukan hadis ini riwayat ini di sunahnya Sa'id bin Mansur yang sudah tercetak namun riwayat ini disyaratkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari hmm, belajar mengisyaratkan kalau itu adalah satu hal yang benar sahih dari namun ah, menurut berdasarkan penelitian muhakik ini ada dalam riwayatnya Abdul Razak dalam Musnad. Babnya bab bacaan untuk sholat subuh ketika bepergian. Maka berdasarkan dengan ini maka Umar melarang menjadikan tempat yang pernah Nabi gunakan sebagai sholat Eid dan sebagai Eid dan Umar menjelaskan bahasa Ahlul kitab itu binasa gara-gara semacam ini. dalam riat yang lain dari Umar Umar melihat banyak orang pergi ke beberapa tempat Umar bertanya kemanakah mereka mereka pergi jawabannya ada eh, yang ditanya menjawab mereka Mukminin itu ada satu masjid Nabi pernah sholat di sana maka mereka sholat di sana maka Umar mengatakan sunyi binasa orang-orang sebelum kalian gara-gara semisal ini mereka mencari-cari jejak para nabi mereka kemudian mereka menjadikannya sebagai kanais gereja orang Nasrani bayan dan tempat ibadahnya Yahudi itu yang benar siapa yang menjadi waktu sholat di antara kalian di tempat-tempat ini silahkan dia sholat. Namun jika tidak, maka adalah dia melanjutkan perjalanan dan janganlah dia bersengaja untuk datang ke tempat-tempat ini. Acara ini disebutkan oleh Syaikhul Islam di bukunya Tawasul wal Wasilah dan Syaikhul Islam berkomentar Sahihul Isnad. Jadi oleh Muhammad bin Wadah dan yang lainnya Nya Umar bin Khattab memerintahkan untuk memotong pohon yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibaiat di bawahnya itu bayat Ridwan karena banyak orang pergi di bawah pohon tersebut maka Umar khawatir timbul fitnah tertim mereka yang pergi ke sana nah, eh, terjumus dalam fitnah yaitu kesesatan berdasarkan penelitian muhakib bila jumpai ayat ini ada di dalam Musaad dalam tabaqat dengan sanatnya dari Nafi karena nasu manusia mendatangi pohon yang dikatakan adalah secara buah. Lalu mereka sholat di dekat pohon tersebut. Hal ini bala dari hal tersebut sampai ke telinganya Umar bin Khattab fa'au'adahu fiha. Maka Umar mengancam-ancam mereka di sana. Umar datang ke tempat itu kemudian marah-marah. Diancam-ancam. Kemudian Umar memerintahkan untuk dipotong. Riwayatnya Ibnu Sa'ad di ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari kemudian dikomentari, kemudian aku jumpai riwayat ini ada dikatakan oleh Ibnu Sa'ad. Kata Ibnu Hajar bi isnadin sahih. salamnya sahih dari Nafi'. berdasarkan perkataan Umar ini maka sebagian ulama melarang secara mutlak untuk menelusuri jejak para nabi. Maka ikhtilaf ulama ulama berselisih pendapat tentang mendatangi masyahid. Ya, tempat-tempat yang di sana ada jejak nabi. Kata Muhammad bin Qadar, Imam Malik dan yang lainnya dari ulama Madinah melarang mendatangi masjid-masjid semacam itu dan mendatangi jejak-jejak Nabi yang ada di kota Madinah selain Kuba dan Uhud. Demikian juga Sufyan Sauri pernah masuk ke Baitul Maqdis dan sholat di sana dan tidak menelusuri jejak-jejak Nabi yang ada di sana. tidak pernah sholat di jejak-jejak Nabi tersebut. Maka mereka, Imam Malik, demikian juga Sufyan, itu melarang menelusuri jejak-jejak Nabi secara mutlak karena hadis Umar Radul anhu ini ini alasan yang pertama yang kedua karena hal tersebut dinilai menyerupai sholat di dekat kubur karena tindakan ini adalah jalan menjadikan jejak para nabi sebagai aib menjadi jalan maka dilarang dalam maka satu zaraib ini ada jadi jalan waktu sabuk dan ahli kita. Alasan yang lainnya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu tidak disetujui oleh satupun sahabat. Buktinya tidak dimungkin dari Kulapa Wasidin, tidak pula yang lain dari Muhajir dan Ansar. Bacanya mereka ya tahara ngepas-ngepaskan untuk bersengaja mendatangi beberapa tempat yang Nabi pernah nazala ha singgah di sana. Nabi kata Ibn Wadah Sesuap dan yang benar adalah Bersama jumhur para sahabat Yang tidak melakukan tatabuk Asarol Nabi Karena yang namanya itibak Nabi adalah dengan mentaati perintahnya Sedangkan itibak Nabi dalam perbuatan Nabi caranya adalah ayat ala mislama fa'ala ala wajillah di fa'ala itibak Nabi berkaitan dengan perbuatan Nabi kata Ibnu Wadah adalah melakukan semisal apa yang Nabi lakukan dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan kalau Nabi melakukannya kebetulan ya jangan disengaja berarti lain bentuknya. Wong Nabi mengerjakan ini di sini itu adalah kebetulan ini orang kok sengaja, maka tidak itiba. Maka jika Nabi bersengaja untuk beribadah di satu tempat, maka bersengaja untuk beribadah di sana adalah itiba Nabi. contohnya adalah bersengaja datang ke Masyairil Haram pada waktu ibadah haji dan bersengaja datang ke masjid. Bagaimana Nabi bersengaja datang ke masjid. Adapun jika Nabi Nazala singgah dimakan yang di satu tempat bil hukmil ittifaq karena kebetulan itu disebabkan sodafa bertepatan dengan waktu untuk istirahat dan singgah. Apa karena faktor yang lain? Mima lamun dan diketahui bahasanya Nabi tidaklah ya tahara ngepas-ngepaskan untuk untuk singgah di tempat tersebut. Maka jika kita ngepas-ngepaskan untuk datang ke tempat ini maka kita tidak itibak Nabi. Karena amal itu melihat niatnya. Niatnya Nabi kebetulan niat kita sengaja tidak. Ini ulama yang melarang. Mustahab akhun Ulama yang lain menganjurkan, yaitu ulama-ulama belakangan menganjurkan untuk mendatangi masyaih tempat-tempat yang sana ada jejak Nabi. Wadakar Taifatun dan disebutkan oleh sejumlah penulis Kali ini masih perkataan Ibnu Wadah maka Ibnu Wadud itu kalau nggak salah Maliki dan disebutkan oleh sejumlah minal musanifin penulis buku dari Ashabina dan yang lainnya ketika membahas masalah manasik saya mengatakan menganjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat ini Wa mereka menyebutkan beberapa tempat wasabuha dan mereka menyebutkannya. Sedangkan Imam Ahmad <clears throat> Farah Maka Imam Ahmad membolehkan Bima ja'abi al-asar min dalika berdasarkan asal dari Ibnu Bab tentang hal tersebut kecuali jika dijadikan sebagai aid kalau Imam Ahmad kalau dijadikan aid tidak boleh tapi kalau cuma sedikit boleh misalnya contoh jadikan aid adalah antun tatab antun tabak ditarik Orang bolak-balik datang ke sana. Dan orang kumpul di sana pada waktu tertentu. Bagaimana Imam Ahmad membolehkan perempuan sholat berjamaah di masjid. Meskipun di rumah itu lebih baik. Kecuali jika mereka tak tabarruj maka nggak boleh sholat di masjid. Dengan mengatakan demikian boleh sholat di masjid berjamaah cerita tabarut maka ini mengkompromikan berbagai dalil tentang masalah ini yaitu ada perkataan Aisyah yang mengatakan seandainya Nabi mengetahui bagaimana keadaan perempuan saat ini atau perempuan akan dilarang untuk sholat di masjid dengan hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya perempuan sholat di masjid ini dikompromikan dengan hal ini maka asalnya boleh jadi jika perempuan itu keluar ke rumahnya tabarut maka jadinya tidak boleh maka demikian juga dalam Ityanul Masyahid Imam Ahmad kalau tidak jadikan Eid maka boleh kalau jadikan Eid orang dan kumpul dan sering bolak-balik ke sana maka jadi tidak boleh Jama'ah bidzalika Imam Ahmad mengkomkomikan dengan pendapatnya ini tentang masyahid bisa mengumpulkan berbagai asar. Dan Imam Ahmad berdalil dengan hadis Ibnu Umi Maktum. Demikian juga perbuatan Ibnu Umar semisal dengan hadis Ibnu Maktum adalah hadis yang diatkan oleh Sahihain <clears throat> dari Aiban bin Malik. Kuntu soli aku menjadi kuntu soli li kaumi aku jadi imam sholat kaumku yaitu Bani Sa'id. Maka aku datang pada Nabi lalu aku mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini angkau tuba soli." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pandangan mataku sudah kabur sudah nggak jelas Wainas suyur dan sesungguhnya aliran air setelah hujan <clears throat> itu menghalangiku untuk bisa pergi ke masjid kaumku. <clears throat> Maka aku ingin supaya engkau datang ke rumahku, dan engkau sholat di rumahku di satu tempat sehingga aku menjadikan rumahku sebagai masjid nah, bagian rumahku tersebut sebagai masjid maka Nabi mengatakan ya insya Allah maka pergilah pagi-pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumahku dan Abu Bakar bersamanya. Bapak Dama dan setelah siang dan mulai terik maka Nabi sampai ke rumahku Nabi minta izin maka aku izinkan untuk masuk rumah Falam jelas maka Nabi tidak duduk sampai Nabi mengatakan di tempat sebelah manakah engkau ingin aku sholat di rumahmu Fasyartulahu maka aku syaratkan pada Nabi ke satu tempat yang aku ingin selain Nabi sholat di sana maka Nabi berdiri takbir dan membuat sop untuk kami di belakang beliau. Fasalah rokatain, maka Nabi salah dua saat Summa salama dan Nabi mengucapkan salam dan kami pun mengucapkan salam ketika Nabi mengucapkan salam. juga dalil bolehnya sholat sunnah berjamaah. Ini dalil diantara dalil menunjukkan bolehnya sholat sunnah berjamaah. Kalau dilihat dari waktunya, mungkin ada sholat duha. Kalau dilihat dari waktunya, maka ini adalah sholat duha. Kemungkinan besar adalah sholat duha. Kalau enggak ya sholat mutlak. di sini jadikan dalil yaitu apa? Bolehnya sholat di tempat yang Nabi sholat. Nabi diminta untuk datang ke rumahnya Aibat Aibad ya. mengatakan, aku ingin supaya engkau sholat di salah satu bagian dari ruangan di rumahku, kemudian ini akan aku jadikan sebagai tempat sholat. Maka dalam hadis ini dalalah terdapat dalil yang jelas Barang siapa yang punya maksud untuk membangun masjid di tempat yang Nabi pernah sholat di sana hukumnya tidak mengapa. Demikian pula menunjukkan rasanya bermaksud atau bersengaja sholat di tempat sholatnya Nabi juga tidak mengapa. Lakin akan tapi Hada kana aslu qasdihi Hal ini niatnya yang awal adalah bangun masjid. Niatnya yang awal itu bangun masjid. apa maka Aisban ingin supaya masjidnya itu adalah maudian di satu tempat yusalulahu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah sholat di sana. Artinya supaya dia ingin supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwallazi rasaman masjid. Yang menggariskan masjid. Yang menentukan masjid. ini berbeda dengan tempat yang Nabi pernah sholat di sana itu takut kebetulan lalu dijadikan seperti masjid bukan karena ada kebutuhan untuk membangun masjid akan tapi dibuatlah masjid di sini bukan karena kebutuhan ada di masjid akan tapi karena dibangunnya masjid di sini karena Nabi pernah sholat di sini. Ada pun tempat-tempat yang Nabi bersengaja untuk sholat atau doa di sana, maka bersengaja untuk sholat dan doa di sana hukumnya sunnah. Dalam rangka menadani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketibaan dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, jika apabila Nabi bersengaja ngepas-ngepaskan untuk sholat atau doa di waktu tertentu, maka bermaksud bersengaja untuk sholat dan doa di waktu tersebut adalah sunnah sebagaimana ibadah-ibadah Nabi yang lain. Dan demikian semua perbuatan yang Nabi kerjakan ala wajib takarob. Maka perkataan perkataan di sini, pernyataan di sini menunjukkan kaidah para ulama, kaidah dalam ilmu fikih. Maksudnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi semata-mata perbuatan tidak diri perintah yaitu ala wajib takarub dan rangka mendekat diri kepada Allah hukumnya adalah mustahab. <clears throat> Contohnya adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Yazid bin Abi Ubaid. Dia mengatakan Salama bin Al-Aqwa itu ngepas-ngepaskan sholat di dekat Ustawana yang berada di dekat mushaf. Maka aku Yazid bertanya kepadanya oleh Abu Muslim, aku lihat engkau selalu kepas-kepaskan sholat di belakang tiang ini. Maka jawaban Salam bin al aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngepas sholat di sini. dalam eh, salah satu riwayatnya Muslim dari Salamah bin Aqwa anau kana yatahara Biasanya beliau Salamah bin Aqwa ngepas-ngepaskan salat di Maudik Mushaf tempat Mushaf disabih dia salat sunnah di di sana disabih di sini maknanya salat sunnah bukan berpikir mengucapkan tasbih. Karena makna standar untuk isabte atau sering ini adalah maknanya salat sunnah. Wadakar dan Salam bin al Aqwa menyebutkan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat ini. وكان بين المنبر والقبلة dan jarak antara mimbar dan kiblatnya Nabi adalah sekedar lewatnya seekor kambing. Fadzanna ba'dal Musanifin sebagian penulis mengira anna hadza mimma fafihi Maksudnya dalam perkara yang diperselisihkan Sehingga dia jadikan hal ini dan jenis yang pertama adalah sama walaysa bijaya dan ini bukanlah satu hal yang benar. Karena di sini akhbara Salam bin Akwa memberitakan kalau Nabi ya taharun buka'ah. Memang lepaskan, lepas lepaskan sholat di sini. Karena kalau Nabi sedang pas-paskan sholat di sini, maka bagaimanakah <clears throat> bagaimanakah tidak nah, niat dan maksud semacam ini satu hal yang dianjurkan. Tentu dianjurkan. Karena Nabi lepas-lepaskan sholat di sini. Maka niat semacam ini ya dianjurkan. Naam memang buku atin fil masjid. Ya, menghajus masjid, menghajus satu iton, iton itu Asalnya adalah tempat menurunnya unta. Unta itu kalau udah cocok di situ ya di situ saja. Nah, kalau tempat kita kabel ya. Kalau ini yang udah cocok ya ya di sini ya nggak mau dia tempat yang lain. Maka Ibton mau apa ya? Nah, mengkapling mengkapling satu tempat di satu masjid yang tidak sehingga tidak mau sholat kecuali di sana itu adalah satu hal yang terlarang sebagaimana dalam hadis ada hadis yang melarang kecuali untuk imam kalau untuk imam boleh sholat jemaah ya kan tempat sholatnya kan itu nggak di situ nggak mau boleh nggak kemudian posisi imam ganti-ganti kadang sebelah sini kadang sebelah sana kadang kadang sebelah sana oh kadang sebelah sini nah. <laughs> misalnya di masjid ini misalnya Hah? kalau imam boleh, iton boleh. Nah, di sana. Kalau nggak iton lah, Misalkan makmum. Kadang di sana, kadang di sini. Kadang di sebelah sana. Ya nggak boleh tutup makmum. Walitan laisa wa tahari min ghairi itan. Nah, itan sama matahari lain. Wa itan laisa wa tahari. Itan itu beda dengan tahari. Jika taharinya adalah min ghairi itan, sempatkan namun tidak iton nah, itu lain dengan iton lihat footnote 4 iton itu <clears throat> maknanya adalah menjadikannya sebagai wakon sebagai tempat sebagai tanah air <clears throat> artinya seorang itu terbiasa ada tempat tertentu dari masjid untuk gunakan sholat salah satu manuskrip itu ada catatan kaki. Berkata Al-Fakir Dawud At-Tabib. Ah, ini aku maksudkan dengan ya, mengkapling ah di satu masjid tidak masalah jauh di sana ada termasuk bidat bid'ahnya Yahudi karena masing-masing untuk satu dari pembesar-pembesar Yahudi itu punya tempat tertentu dalam Eh, kanisa dalam tempat ibadah mereka yang tidak boleh duduk di sana selainnya sampai-sampai jika orang yang punya tempat itu datang dan dia jumpai ada seseorang yang duduk di sana maka dia akan minta orangnya agar berdiri Aku al-qa'id min tilqa'i nafsihi atau ketika tahu orang yang punya tempat datang maka berdirilah orang yang duduk tadi mintil tilqa'i nafsi dari dari kemauannya sendiri lima kot arafa karena dia telah tahu dan telah masuk di antara mereka maksudnya tempatnya adalah kaplingannya dan fa'alim la'natullah wal malaika wa jibul farku maka wajib untuk membedakan antara itibak Nabi dan mengikuti sunnah Nabi dalam apa yang Nabi kerjakan dengan tidak membuat-buat bid'ah yang tidak pernah Nabi ajarkan ajli ta'ala biha bi karena keterkaitannya dengan hal itu keterkaitan bid'ah dengan hal tersebut nah kalau tahari tahari di belakang istawana maka ini sunnah karena Nabi memang demikian beda dengan tahari di tempat yang Nabi tidak berbuat semacam itu maka ini bid'ah lepas lepaskan kalau memang Nabi lepas lepaskan sholat di situ kita ikut ikutan nah ini sunnah kalau lepas-lepaskan di tempat yang Nabi tidak lepas-lepaskan sholat di sana, maka ini bid'ah, bedakan. Bid'ah kok dicampur, disatukan dengan sunnah. tanah tanazal ulama dan para ulama yaitu para ulama usul fikih berselisih pendapat. Idza fa'ala fi'lan minal mubahat Jika Nabi melakukan satu perbuatan minal mubahat Nabi melakukan perbuatan mubah disebabkan karena satu sebab Kemudian kita mengerjakan perbuatan tersebut tasabuhan bihi dalam rangka menyerupai Nabi. Mati fa'idhalika sapa pada sebabnya sudah tidak ada. Kita bikin sandal sebagaimana sandalnya Nabi. Gimana hukum hal ini? Ini perkara jibiliyah. Nabi melakukan ini perkara yang hukumnya mubah Nabi pakai sobat, Kenapa? Ya karena umumnya pakaian orang itu sobat. Dan kita menirunya karena tidak menyerupai Nabi. Padahal sebabnya sudah tidak ada. Di tempat kita itu bukan umumnya pakaian. Sebabnya sudah hilang. Kalau sebabnya masih ada ya nggak masalah. Kalau memang di sini tidak umumnya Allah oh, pakaian tersebut yang adalah mengikuti apa yang umum selama itu tidak melanggar syariat nah ini yang jadi masalah sebabnya dahilah maka minhum ada ulama yang menganjurkan hal tersebut Dan di antara ulama ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Walah ada berdasarkan penjelasan tadi maka yukhawat bisa kita analisis perbuatan Ibn Umar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat tersebut yang ada di jalan yang Nabi lewati. Karena tempat tempat tersebut adalah tempat singgah Nabi. Dan Nabi tidak lepas-lepaskan sholat di sana. <coughs> karena satu makna, karena satu tujuan yang ada pada tempat ini. <coughs> Maka perbuatan yang sesuai dengan sunnah, karena tadi perbuatan yang perbuatan Nabi kita itu adalah sunnah jika ala wajib alladzi fa'ala dan sebagaimana bentuk yang Nabi kerjakan mengikuti perbuatan Nabi mencontoh perbuatan Nabi adalah satu hal sunnah jika sesuai dengan ala wajib alladzi fa'ala maka itibak dalam masalah ini Panadiru hadha maka yang semisal dengan perbuatan Nabi adalah seorang musafir sholat di tempat singgahnya. Ada sunnah. Inilah yang sesuai. Inilah yang itibak sunnah. Melihat maksudnya. Kenapa Nabi sholat di sini? Karena ini ada tempat singgah Nabi untuk istirahat Nabi seorang musafir. Maka mencontoh perbuatan Nabi adalah sesuai dengan ala jeladi faala. Maka kita musafir kemudian sholat di tempat sehingga Nah ini sunnah. Amma qasdu sholat fitil bukho Adapun bersengaja sholat di tempat-tempat tersebut yang Nabi mengerjakan sholat di sana itifakon kebetulan maka ini tidaklah dinukil dari sahabat selain dari Ibnu Umar bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali demikian juga para sabiqin ala awalin dengan majid ansar mereka bulat balik mereka pergi dan kota Madinah menuju Mekah karena berhaji apakah umrah dan berpergian dan tidak dinukil dari satu pun dari mereka kalau lepas-lepaskan sholat di tempat-tempat yang Nabi pernah sholat di sana. Maklum dan sebaya maklum seandainya hal ini adalah satu hal yang dianjurkan menurut mereka-mereka tentu mereka adalah kanu ilahi asbaq tentu para khulafa Rasidin itu adalah orang yang lebih terdahulu melakukannya karena khulafa Rasidin adalah a'lam manusia para sahabat yang paling tahu tentang sunnah Nabi dan atba dan lebih itiba kepada sunnah Nabi daripada sahabat yang lain oleh karena itu Nabi mengatakan eh, Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa Rasidin al-mahdiin tambah tamasakutiha wa adu alaiha bin wajib wa iya kuma muda sasul umur fa inna kula muda sasul bid'ah wa kula bisa din dolalah Watahari hada laisa sunatul khalfa rasidah maka lepas-lepaskan untuk sholat di tempat-tempat ini yang Nabi sholat di sana secara kebetulan bukanlah sunnah khulafaur rasidin Maka ada satu perkara yang diada-adakan. Maka sahabi dan perkataan sahabat jika diselisih oleh ruhu sahabat yang lain diselisih oleh orang yang semisal dengan dia yaitu sahabat yang lain maka perkataan sahabat ini bukanlah hujah maka bagaimanakah jika ada seorang sahabat bersendirian dengan satu pendapat yang tidak dicocoki oleh jamaahir sahabat bukan hanya jumhur namun jumhurnya jumhur karena itu cuma sendirian itu dan juga makan pas paskan sholat di sana adalah jalan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai masjid maka wajib satu dari A. Demikian juga ini menyebabkan tasabuh dengan ahli kitab dan kita terlarang tasabuh dengan mereka. Ini juga jalan menuju syirik. <coughs> dan syariat telah memotong sumber ini dengan melarang sholat ketika terbit matahari dan ketika tenggelam matahari dan melarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maka jika syariat telah melarang sholat yang disyariatkan di tempat ini dan di waktu ini dalam rangka satu dzulhijjah, maka bagaimanakah bisa kita anjurkan bersengaja sholat dan berdoa di tempat yang ittafaqa qiyamuhum fihi yang kebetulan mereka nabi dan para nabi atau orang soleh itu kebetulan berada di sana atau sholat di sana. Padahal mereka yaitu para nabi dan orang sholat tersebut tidak bersengaja sholat di sana dan tidak bersengaja berdoa di sana. Seandainya sahabat boleh hal ini dianjurkan untuk semacam tadi bisa dianjurkan bersengaja pergi ke gunung yang di sana ada gua hiro dan sholat di gua hiro atau sengaja gunung yang ada di sana gua tahu kemudian sholat di sana. Demikian juga bersengaja ke tempat-tempat yang katanya para nabi itu pernah berada di sana. Semacam dua tempat yang ada di jalan eh, menuju gunung Kasiun yang ada di Damaskus. Dua tempat ini Yukol katanya adalah tempat yang pernah disinggah oleh Ibrahim dan Isa. Demikian juga satu tempat yang dikatakan ini adalah gua Damu Kobil, darahnya Kobil dan Habil. Wa amsalu dzalika minal buka dan tempat-tempat semisal itu yang ada di Hijaz, di Syam dan yang lainnya. Kemudian perbuatan ini yaitu bersengaja ke tempat-tempat semacam ini yufti bisa menyebabkan dampak negatif yang disebabkan oleh bahaya kubur. Faino yukol maka akan dikatakan ini adalah tempatnya seorang nabi, kubur seorang nabi atau seorang wali dengan berita yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya atau dengan sebab tidur yang tidak diketahui hakikatnya, benar dan tidaknya. yang terotak kemudian konsekuensinya adalah dijadikannya tempat tersebut sebagai masjid, akhirnya kemudian dijadikan di sebelah selain Allah. Ingat, syirkun mabniun ala ifki. Kesirikan itu dibangun di atas kebohongan atas nama Allah. Orang itu baru berbuat syirik setelah dusta. Oh Allah punya anak. Dia dusta, Allah punya anak, dia jelas syirik. Eh. <clears throat> Ini ada sekutunya Allah dan dusta demikian maka baru terjadi syirik. Syirkun mabniun ala iskin. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam Quran antara dosa syirik dan dosa dusta bagaimana menggandengkan antara kejujuran dan keikhlasan yaitu tauhid. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih Syahadat zuhur persaksian palsu, perkataan bohong itu adalah sebanding dengan kesyirikan. Nanti katakan tiga kali. Kemudian Nabi berdalil dengan baca firman Allah, "Fastanifu arifiza, jauhilah kotoran minal awsan yaitu berhala dan jauhilah perkataan dusta orang-orang yang hanif untuk Allah dan bukan orang-orang yang menyebutkannya maka sejajar mereka juga Allah mengatakan pada hari Yunadihim Allah menyuruh mereka Allah katakan manakah sekutu sekutu sekutu sekutuku yang kalian mengira kalau tidak ada sekutuku maka kami angkat atau kami ambil dari setiap umat seorang saksi kemudian kami katakan datangkanlah bukti kalian maka taulah mereka baca kebenaran dengan milik Allah dan sia-sialah semua yang mereka dustakan lihat ya syirik itu karena dusta dan Allah berfirman tentang Al-Khalil Ibrahim ya, ketika Ibrahim berkata bapaknya dan kaumnya maka tak butuh apa yang kalian sembah Aifkan apakah kedustaan? Alihatan Allah turidu. Ya, dengan adanya sesembahan-sembahan selain Allah yang kalian inginkan. Lihat, ya, syirik adalah dibangun di atas dusta. Walakat jitumuna furoda kama nafro semua kalian akan datang kepada kami pada kiamat sendirian. Bagaimana kami ciptakan kalian lahir ke dunia juga sendiri-sendiri awal marah pertama kalinya ketika di dunia. Watartum naku dan kalian tinggalkan apa yang telah kami berikan pada kalian di belakang kalian. Harta benda duniawi tidak ada yang dibawa ke akhirat. Wa kamu aku syufa'a aku dan kami tidak melihat bersama kalian para pemberi syafaat kalian yang kalian mengira bahasanya mereka itu adalah pemberi syafaat. Takut-takut sudah sudah putus sudah hubungan di antara kalian dan sia-sialah dari kalian makun tuntas umud apa yang kalian sangka yaitu apa yang kalian dustakan kebohongan yang kalian buat Allah berfirman tanzilul kitab turunlah kitab dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Yang kami menurunkan padamu kitab dengan hak maka beribadah kepada Allah mukhlisalahuddin dengan memurnikan ketaatan dan ibadah untuk Allah ingatlah hanya milik Allah ketaatan yang murni untuk Allah dan orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia sekutu-sekutu mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Inallah kumbainahum sehingga Allah kami akan keputusan hukum di antara mereka dan perkara yang mereka perselisihkan. Inallah yahdi man huwa kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang yang dusta dan orang yang ingkar. Lihat. sirik setelah itu Allah tutup dengan mereka adalah orang-orang yang dusta dan ingkar. Dan padahal kami kumpulkan mereka semua kami, Dan kami katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik Maka nakum tetaplah di tempat kalian Kalian dan sekutu-sekutu kalian Fazayalna benakum Datang apa ini apa artinya suaka hukum dan wakala surkahu dan berkata sekutu-sekutu mereka makun tumiyana tak budul kalian tidaklah menyembah kami fakafa bilai dan bainana wa bainakum cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian in an ibadatikum la ghafilin sungguh kami ghafilin ayat jahilin kami tidak tahu menahu dengan ibadah kalian Hunalika tablu kulunab sema aslafat maka di sanalah teblu gitu. Tidak tahu juga ini artinya. Nah, setiap Nah, jiwa dengan amal yang pernah dia kerjakan. Dan mereka dikembalikan kepada Allah Maula mereka yang hak wa dhalla anhum makanu yaftarun dan hilang sudah semua dusta yang mereka lakukan. Lihat syirik adalah dusta. Ingatlah sesungguhnya milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Wa may yattabi'u alladziina yad'una min min duni dan tidaklah orang-orang yang ber, beribadah pada selain Allah mengikuti sekutu-sekutunya. Tidaklah mereka mengikuti kecuali para duka dan tidaklah mereka kecuali yang khusus menebak-nebak. Tidak punya ilmu, itu bohong aja dan orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan maka mereka akan dapatkan murka dari Rob mereka dan kehinaan ketika di dunia demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat bohong ya najizil musyrikin Allah sebut dengan najizil muftari maka musyrik adalah pembohong maka syirkun mabinyun ala ifki kesyirikan itu dibangun di atas kedustaan tidak mungkin orang itu berbuat tanpa dusta terlebih dahulu. Kata Bulkilabah ketika menjelaskan ayat ini Innaladina tahudul ijla Ayat ini juga berlaku untuk semua alil bid'ah Dari umat ini sampai hari kiamat bahwa kamakal dan inilah sebagaimana dikatakan labu kilabah maka semua orang yang berdusta dan orang yang berdusta maka berhak untuk mendapatkan muka dan kehinaan sebagaimana yang Allah ancamkan dan keserikan dan semua bid'ah itu dibangun di atas dusta orang berbuat bid'ah mereka mengatakan ini ajaran Nabi kita mungkin orang akan berbuat bid'ah kecuali setelah bohong dulu ini ajaran Nabi baru bid'ah maka syirik dan semua bid'ah dibangun di atas al-kadzib, di atas dusta bagi iftira. Oleh karena itu maka orang yang makin jauh dari tauhid dan sunnah maka makin dekat kepada syirik eh, makin dekat pada bid'ah dan makin dekat pada dusta semacam rafidah yang rafidah ini adalah akdabu tawaif ahli ahwa ini penilaian dari Islam tentang Rafidah. Rafidah itu adalah aliran sesat yang paling suka bohong. Akzab. Dia tidak mengatakan min. Tidak mengatakan min akzab. Tapi akzab tuwa'is. Ahli ahwa, ay ahli tidak. Rafidah adalah ya, firqah yang paling banyak dustanya religius palsu yang ada di tengah-tengah umat Islam itu paling banyak adalah produksinya Rafidah dibandingkan dengan bidak yang lain. Dan mereka adalah manusia yang paling besar kesyirikannya. Fala yujad maka tidak ditemukan si alil ahwa alil bidak yang lebih dusta daripada Rafidah. Dan tidak ada yang lebih jauh dari tauhid daripada Rafidah sampai-sampai mereka merobohkan masjid itu maksudnya mengkosongkan masjid yang di sana disebut nama Allah mereka kosongkan masjid dari jamaah dan sholat Jumat kemudian mereka memakmurkan masyahid bangunan-bangunan yang ada atas di atas kubur padahal Allah dan Rasulnya melarang menjadikan kubur sebagai masjid dan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya hanya memerintahkan untuk memakmurkan masjid bukan memakmurkan kubur dan siapakah orang yang lebih dolim daripada orang yang menghalangi masjid Allah supaya disebut di sana namanya saat yang dia berusaha untuk merobohkannya yang dimaksudkan merobohkan di sini adalah merobohkan maknawi bukan hakiki merobohkan sehingga masjid tidak dimanfaatkan dan Allah tidak mengatakan masyahid-masyahid. Dan Allah mengatakan, Kul katakanlah Rabbku memerintahkan keadilan, maka tegakkan wajah kalian di semua masjid. Allah tidak mengatakan di semua kuburan. Ya, demikian kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.